Saya ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Tiap bulan saya ingin sekali memberi kepada ibu saya. Tapi suami saya seperti tidak ikhlas kalau saya memberi uang atau sembako. Bolehkah saya memberi uang ibu kandung di belakang suami saya walaupun cuma sedikit? Jawabnya adalah duitnya suami tidak boleh dihambur-hamburkan. Haram bagi seorang istri mengeluarkan duitnya suami. Kecuali untuk kebutuhan nafkah untuk yang wajib bagi sang suami. Baik, Adapun Anda ingin menolong ibumu, nafkah bagi suami itu anak-anakmu. Misalnya ada seorang istri, suaminya nggak pernah ngasih duit. Punya anak 16. Misalnya. Sudah begitu nggak pernah ngasih nafkah gimana ini? Ambil saja duit dari suamimu nggak usah kasih tahu. Tapi kapan itu Hudu wa banuka. Gitu. Hudi, Nabi Muhammad pernah dalam hadis yang lewat, ambillah. Wa dan wa dan juga untuk anak-anakmu. Secukupnya bukan kesempatan nih diambil berabdol enggak secukup jamnya tapi untuk orang lain tidak dan ibumu adalah bukan tanggung jawabnya suamimu kecuali nanti ya kalau engkau anda ingin memberikan kepada ibumu minta musyawarah dengan suami yang baik-baik insya Allah kalau suamimu itu benar-benar waktu milihnya dulu benar insya Allah bakal ngerti itu bakal mendukung masa sama mertua kayak begitu kan mesti sama mertua aduh umi nggak punya duit kasih kasih pasti begitu tapi kalau seorang anak gadis nikah dengan laki-laki gak bener ya pantas sih gitu. Makanya adik-adik putri kalau nikah yang bener yang soleh. Kalau suamimu soleh mah enak. Nanti kalau pengen bantu ibu mah gampang. Ada mbak bantumu. Awas kalau kamu ke rumah ibumu. Sama mertua kayak begitu. Padahal berbakti kepada orang tua wajib. Berbakti kepada mertua wajib. Berbakti kepada guru wah, wajib. Lalu bagaimana agar saya memberi ibu saya tanpa sembunyi dari suami. Terus terang, Assalamualaikum suami, ibu saya butuh ngomong. Atau Anda bekerja sendiri secukupnya. Karena hidup Anda dicatat oleh sang suami. ada pun Anda mungkin jualan apa, nanti untungnya berikan kepada ibu Anda. Dan ingat, kalaupun Anda bekerja, usahalah beker, berusahalah untuk bekerja sesuai dengan tuntunan syariat Nabi SAW. Jangan jauh dari suami dan dapat izin dari sang sang suami.